program yang kita canangkan untuk usaha yang lemah ilmu yang sedikit harapan yang besar kemampuan yang kurang dan hati yang selalu terselubungi oleh niat-niat yang tidak baik kita berupaya di tengah-tengah kekurangan itu yang juga tentu diketahui oleh Allah untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menggapai ampunan dari Allah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, cinta Allah adalah ghayah adalah tujuan yang tertinggi. Tidak ada artinya dunia dan tidak ada nilainya kekayaan, jabatan dan tahta bila mana Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memurkai seseorang, maka tidak ada gunanya pula harta dan jabatan, pangkat dan kekayaan. Maka ini salah satu usaha kita untuk sama-sama beriringan untuk sama bahu membahu mempelajari agama Allah, memperdalam akidah kita kepada Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kenal. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji, mengagungkan dan mengangkat asma-asma dan sifat-sifatnya yang mulia. Menyanjung Allah dengan zatnya yang maha mulia, dengan kekuasaannya yang maha sempurna, dengan kekayaannya yang maha tinggi. Tidak ada yang menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan Allah adalah sifat zatnya nya dan kayanya makhluk adalah pemberian Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan kemudahan dan segala yang kita dapatkan dan kita terima dari berbagai nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. maka apa yang ada pada dirimu dari nikmat datangnya hanya dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Acara ini tidak akan berlangsung dan tidak akan mungkin terjadi bila mana Allah tidak mudahkan. Dan tentunya man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, mana mungkin dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita berterima kasih dan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada yang berupaya dengan sungguh-sungguh menghabiskan waktu dan meluangkan kesempatan demi kesempatan dan terkadang melalaikan apa-apa yang merupakan kebutuhan mereka untuk terjadinya acara kita ini baik dari pihak pengurus masjid ataupun yang menyediakan fasilitas dan juga yang berupaya untuk mempermudahkan baik dalam menulis makalah atau yang lainnya. Kemudian kita juga berdoa kepada semua yang hadir, yang telah hadir, yang telah duduk di masjid menanti datangnya ustadz atau yang bersama dengan ustadz atau yang setelah ustadz atau yang akan datang dan yang mendengar melalui pesawat radio. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala usaha kita. Memudahkan segala kesulitan kita, menyembuhkan siapa yang sakit di antara kita, memberikan kelapangan rezeki bagi siapa yang disempitkan sebelum ini oleh Allah pendapatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Pemurah innahu jawadun karim kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk daurah akidah yang kedua ini sebenarnya saya walaupun pertama menyetujui dan mungkin yang mengusulkan dengan program pemantapan akidah kita tidak menyatakan diri bahwasanya kita saja yang mantap akidahnya tetapi ini usaha bersama-sama untuk melalui jalurnya, menjalani prosedurnya untuk membaca dan mentelaah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW melalui karya-karya tulis para ulama yang kita yakini keabsahannya dalam pembahasan akidah maka mungkin untuk kedepannya Tema yang paling tepat adalah apa yang tertulis di hadapan kita sekarang ini yang mungkin dengan bahasa Indonesia adalah pendekatan atau mendekatkan ilmu akidah kepada kita semua. Al-madkhal ila ilmi al-aqidah dengan merujuk kepada tulisan-tulisan para ulama yang memang mereka berpedoman kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Kau muslimin, kau muslimat sebelum kita mulai kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula nas'aluhu bi ismihil a'zam alladhi idha su'ila a'ta wa idha stu'idha bihi u'idha jalla wa ala nas'aluhu bi ismihil a'zam ونسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عنده Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam menyampaikan apa yang mungkin kita tidak memiliki bid'ah. Tidak memiliki modal yang cukup untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin dan semoga Allah melindungi kita dari kesalahan dan mengampunkan bila mana terjadi kesalahan yang sebenarnya dan semoga Allah membimbing kepada kita orang-orang yang membenarkan kesalahan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima apa yang kita kerjakan innahu jawadun karim al-madkhal ila ilmi al-aqidah bagian yang pertama karena setelah saya lihat materinya cukup banyak maka saya bagi ke beberapa bagian dan yang sekarang ini adalah bagian yang pertama walaupun ini daurah yang kedua bagian yang pertama dan ini daurah yang kedua saya tidak tahu atau lupa tanggal daurah yang pertama dan mungkin bisa diingatkan nanti biar saya tulis di makalah saya yang pertama tanggal berapa bukan November yang saya mau apa? Muharram 11 16 Muharram 1436 Hijriah. Ya. 16 16 Muharram 1436 Hijriah bertepatan dengan 9 November dan sekarang tertulis di hadapan kita 20 Rabiul Awal 1436 Hijriah. Karena memang Eh, kita akan melakukan daurah satu bulan eh, satu kali dalam dua bulan satu kali dalam dua bulan insya Allah kemudian e, bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2015 yang kita mulai dengan mukaddimah pengertian al-madkhal pengertian dari kata al-madkhal Al-madkhal adalah bahasa Arab yang asal katanya, asal kata kerjanya adalah dakhala yadkhulu dukhulan atau dakhlan dukhulan. Masuk. Al-madkhal tempat masuk. Jadi kalau kita ingin masuk ke ilmu akidah, maka inilah pintu masuknya. Inilah kira-kira makna al-madkhal tetapi kita memaknakan al-madkhal ini dengan mendekatkan atau pendekatan terhadap ilmu akidah. Berupaya untuk mendekati ilmu akidah melalui program ini atau cara ini. Itulah al-madkhal dan berarti al-madkhal ini hanya sebatas uh, mendekatkan bukan membahas secara uh, detail dan juga tidak membahas apa yang dibahas oleh semua para ulama dan kita juga tidak meliputi segala ilmu. Apa yang tidak kita ketahui lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Ini yang kita ketahui melalui uh, karya tulis para ulama dan juga apa yang disampaikan secara langsung dan kita dengar dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita baik yang langsung di kelas, di kuliah ataupun yang melalui majelis-majelis ta'lim di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid di eh, pengajian-pengajian agama di Madinah sana itulah yang saya maksud dengan al-madkhal upaya mendekatkan ilmu akidah ke kaum muslimin dengan e, pemaparan yang mungkin ada kekurangan-kekurangan di sana sini tetapi ini adalah usaha Allah Subhanahu wa taala mengetahui kekurangan-kekurangan kita dan kita juga menyadari dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita usahakan dan mengampuni serta memaafkan apa yang merupakan kekurangan kita. Yang kedua, makna mustalahat aqadiyah. Makna mustalahat aqadiyah. Mustalah ini adalah bahasa Arab, mungkin dalam bahasa kita istilah. Istilah kita mendahului pembahasan ini untuk mengenal mengenal istilah yang sering kita dengar yang berhubungan dengan akidah agar kita tidak salah dalam memahami istilah karena kalau sudah salah memahami istilah maka kita akan keliru memahami masalah makanya dalam bahasa Arab itu selalu dijelaskan oleh para ulama istilah-istilah agama seperti salat seperti solat. Solat itu istilah agama yang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Kata-kata solat itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa salah. Wa aqimus salah. Ini adalah solat yang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ada makna yang khusus yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata solat ini memang sudah ada di dalam bahasa Arab sebelum Islam datang sebelum, Al-Quran diturunkan sudah ada kata-kata salat dan perlu kita ambil sebuah kaedah dalam istilah agama kita yang memang selalu menggosong bahasa Arab karena memang agama kita adalah agama yang berbahasa Arab Al-Qur'annya berbahasa Arab Nabi yang menafsirkan Al-Qur'an dari orang Arab dan bahasa Arab bukan bahasa orang Arab tetapi bahasa Islam Bahasa Arab bukan bahasa orang Arab. Betapa banyak orang Arab yang tidak bisa bahasa Al-Quran sekarang. Tetapi bahasa Arab adalah bahasa kita, bahasa kaum muslimin. Kemudian eh, ketika datang syariat dan membawa istilah-istilah seperti solat yang kita contohkan, dia tetap membawa makna solat dalam bahasa Arab asli. Dia tetap membawa makna solat dalam bahasa Arab yang asli. Seperti solat dalam bahasa Arab asli artinya berdoa. Adalah doa. As-salah artinya, artinya adalah ad-doa. Dan bahkan dalam firman Allah dalam Al-Quran juga mengungkapkan kata-kata solat yang berarti doa. Bukan dalam istilah, tetapi dalam arti asalnya itu berdoa. Ini dalam konteks zakat, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata-kata eh, salli khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli ambil kata-kata salli di sini perintah kata kata perintah untuk bekerja untuk melakukan salat dalam bahasa ilmu nahunya artinya fi'lul amri kata kerja yang artinya perintah salli salli li rabbika maka salatlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Jadi soli dalam ayat yang yang tadi pertama itu bukan lagi solat yang artinya dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar apa? Inna kal kautsar fasalli. Fasalli di sini fasalli di sini artinya solat. Artinya solat dalam istilah kita. Solat dalam istilah kita. Kemudian wasalli alaihim dalam surat eh, taubah dalam konteks zakat dan solatlah atas mereka maksudnya doa dan doakanlah mereka penunai zakat setelah mereka menyerahkan zakatnya engkau doakan mereka ini perintah Allah Subhanahu wa taala ini contoh bahwasanya istilah agama bukan mencampakkan arti bahasa Arab aslinya secara 100% tetapi dia tetap membawanya kemudian di situ ada tambahan. Makanya salat dalam bahasa istilah agama kita adalah bukan hanya sekedar doa. Bukan hanya sekedar doa tetapi kumpulan dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan ucapan yaitu takbir. Yang dimulai dengan ucapan dan ditutup dengan ucapan. Apa? Salam. Dimulai dengan ucapan yang diiringi pula dengan gerakan ucapannya takbir dan diiringi dengan mengangkat tangan kemudian ditutup dengan ucapan yang juga diiringi dengan gerakan apa menoleh ke sebelah kanan ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW itulah salat berarti bukan hanya sekedar ucapan ya, yang artinya doa tetapi sudah dimasukkan ke sana e, makna-makna uh, yang lain dan inilah istilah kembali kita kepada istilah ini. Setiap bidang ilmu ada istilah. setiap bidang ilmu ada istilah. Ilmu fikih dalam ilmu fikih ada istilah-istilah seperti zakat, puasa, uh, haji, uh, fardu, wajib dan yang lainnya. Ada yang namanya ihram, ada yang namanya tawaf. Ini istilah-istilah dalam bahasa fikih dan juga istilah-istilah dalam ilmu umum, dalam ilmu kedokteran baik itu dalam berbagai macam eh, spesifikasinya. Ada istilah-istilah tertentu yang hanya diketahui secara intens, secara mendalam oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu tersebut. Begitu juga dengan mustalahatul aqadiyah, istilah-istilah dalam permasalahan akidah seperti sifat, nama, seperti eh, sifat-sifat uh, Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, nuzul, istiwa. Ini istilah-istilah dalam dalam ilmu akidah dan yang ditakbirkan, diibaratkan, diungkapkan oleh ulama-ulama akidah atau orang-orang yang berkecimpung setelah menggali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, mereka mengangkat istilah ini dan mereka bermaksud sesuai yang mereka ketahui, yang mereka sepakati dalam ilmu akidah. Ini mustalahatul aqidiyah. Jadi ruangnya adalah akidah. Kalau kita keluar dari itu akan berbanyak lagi ruang-ruang yang lain. Makanya istilah sunnah, istilah sunnah menurut pemahaman atau menurut takbir dan ungkapan ulama akidah berbeda dengan istilah sunnah dalam pemaham e, takbir dan ungkapan ulama usul fikih atau ulama fikih. Sunnah dalam ulama fikih apa artinya? Perbuatan yang apabila dilakukan kita berpahala dan jika ditinggalkan kita tidak berdosa tidak mengapa ditinggalkan. Ini sunnah. Adapun sunnah dalam takbir ulama akidah itu berbeda dan sangat berbeda nanti akan kita temukan apa yang dimaksud sunnah menurut ulama akidah. Ini makna mustalah. Jadi mustalah istilah-istilah itu adalah ungkapan kata-kata yang di disosialisasikan oleh bidang-bidang oleh ulama-ulama di bidang tertentu yang mereka inginkan maksud tertentu. Ini mustalahat, kemudian tambah tambahnya akodiyah, lihat akodiyah itu untuk menyempitkan pemahaman mustalah. Jadi dia sudah masuk ke ruang apa? akidah. Dia masuk ke ruang akidah dan ini tentu yang berkompetensi adalah siapa? ulama-ulama akidah. Ini pemahaman tentang mustalah. Kemudian dalam akidah, dalam istilah-istilah akidah itu terbagi istilah-istilah kepada dua bagian. Dalam penjelasan ulama akidah, istilah-istilah yang berhubungan dengan akidah itu terbagi istilah itu kepada dua bagian. Kita lihat di poin yang ketiga, istilah itu terbagi dua bagian. Yang pertama mustalahat sahihah. Apa artinya sahihah? benar. Istilah-istilah benar, yang benar. Kemudian yang kedua, istilah-istilah fasidah. Fasidah apa artinya? Idza fasada fasadal jasadu kulluh. Hadis Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha sairul jasad atau salaha al jasadu kulluh wa idza fasada. Apa artinya fasada? Rusak jadi ini istilah-istilah yang rusak dalam tanda kutip rusak dimaksud sini tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Bukan kata-katanya itu yang rusak, tetapi keluar dari uh, petunjuk Allah dan Rasulnya. Ke, ke, ke, keluar dari pemahaman yang benar yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Saya ulangi, jadi sehingga kita bisa tahu bahwasanya tidak semua istilah akidah itu benar. Tidak semua istilah ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan akidah itu benar. Terbagi dua, sahihah dan fasidah. Kita akan masuk dalam pembahasan pembuka ini untuk mengurai, menguraikan sedikit tentang pembagian mustalah ini. Yang pertama mustalahat sahihah. Yang membawa catatan dan menulis silahkan ditulis mustalahat sahihah. Apa yang dimaksud dengan mustalahat sahihah? Ada kriterianya mustalahat sahihah itu. Kita punya neraca menimbang ini benar, ini tidak. Dalam istilah-istilah akidah. Yang dijelaskan oleh para ulama, mustalah-mustalah atau istilah-istilah akidah yang sahihah, kriteria atau definisinya adalah istilah-istilah yang datang ada datang atau ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini pokok utamanya. Kalau dibawa oleh Al-Quran kata-kata tersebut dan berhubungan dengan akidah maka itu mustalahat sahihah. Standarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bila mana diucapkan ada dalam Al-Quran dan diucapkan oleh Allah dan dia berhubungan dengan akidah maka dia istilah sahiha. Kalau dia kata-kata yang tidak benar, tidak mungkin diucapkan oleh Allah. Dan Allah yang paling benar ucapannya. Kemudian juga yang ada kata-kata tersebut di dalam sunnah Nabi SAW. Jadi ketika ada kata dalam istilah akidah yang sampai kepada kita dan dia berhubungan dengan akidah, maka kita letakkan di timbangan yang pertama ini. Ada tidak dalam Al-Quran kata-kata itu ada tidak dalam sunnah kata-kata tersebut? Bila mana tidak ada, bila mana ada berarti kita terima. Berarti ini kata-kata dan istilah yang benar. Karena Allah tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Begitu juga Rasulullah SAW tidak akan menyampaikan dan mengucapkan kata-kata yang jelek. Ini standar yang pertama. Kemudian set, eh, yang kedua standarnya adalah istilah yang diucapkan oleh generasi generasi salaf istilah yang diucapkan oleh generasi salaf. Siapa salaf ini? Sebenarnya juga akan ada pembahasan khusus yaitu pengertian istilah-istilah yang masuk dalam akidah seperti poin yang nomor delapan itu apa? As-salaf. Jadi nanti akan kita uh, jelaskan tentang uh, aqwalus salaf, ucapan-ucapan salaf. Tapi untuk sedikit memberikan gambaran, As-salaf eh, ini ada, maksudnya adalah terdahulu yang telah berlalu. Salafa yas lufu salafan artinya berlalu. Telah terdahulu. Yang dimaksud dengan salaf orang-orang yang telah berlalu ya telah mendahului kita. Yang telah mendahului kita. Dan ini istilah akidah. Salaf ini adalah istilah akidah. Istilah akidah. Maka kita masukkan dalam istilah-istilah yang masyhur yang nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan salaf. Ya tadi akwalus salaf istilah akidah yang diucapkan oleh generasi salaf. Generasi salaf yaitu para sahabat dan juga murid-murid para sahabat dari generasi sebelumnya dan juga murid-murid langsung dari tabi tabi'in pengikut yang mengikuti para sahabat, pengikut orang yang mengikuti para sahabat yaitu tabi'in ini tiga generasi yang diungkapkan oleh para ulama atau yang dimaksud oleh para ulama dengan salaf. Nanti akan kita jelaskan secara uh, lebih uh, luas lagi atau lebih panjang dari ini lagi, tapi itu yang dimaksud istilah uh, yang sahih yang kedua selain setelah standar yang pertama itu Al-Qur'an, kemudian standar kedua istilah tersebut pernah diucapkan oleh siapa? Para sahabat atau murid-murid para sahabat atau cucu murid dari para sahabat. Dan tiga generasi ini yang telah dijamin baik oleh Nabi. Itulah standar kita menjadikan dia sebagai sebagai standarisasi, sebagai standar dalam mengambil istilah. Kenapa? Karena mereka dijamin baik oleh Nabi. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini yang kedua. Yang kedua apa yang maksud? Mengambil istilah yang benar. Kemudian yang berikutnya uh, au lam tarid au lam tarid di sini ucapkan disampaikan wa aqwalus salaf bi istimali hadalah ala al haqa'iqil aqadiyah ucapan-ucapan salaf yang mereka gunakan untuk menjelaskan hakikat-hakikat akidah atau ungkapan-ungkapan akidah, permasalahan-permasalahan akidah, maka kita ambil sebagai istilah karena mereka ucapkan. Kemudian yang ketiga tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga tidak muncul dan tidak pernah diucapkan oleh generasi salaf tetapi juga digolongkan kepada istilah yang benar. Apa kriterianya? tidak datang dalam Al-Quran dan juga tidak diucapkan oleh generasi salaf tetapi maknanya benar kata-kata yang maknanya benar dan tidak ada lebih dari satu penafsiran maksudnya kata tersebut maknanya benar dan tidak ada bercabang pemahamannya makna satu dan maknanya satu dan yang satu ini benar. Tidak bercabang, tidak ada takwil, tidak ada kemungkinan makna yang lain. Tidak ada kemungkinan makna yang lain. Ini juga merupakan istilah yang benar, kriteria yang terkecil. Jadi standarnya yang terbesar yaitu yang sudah nyata datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian yang diucapkan oleh generasi terbaik, kemudian yang ketiga bila mana istilah itu memang tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga tidak pernah kita dapatkan para eh, salaf mengucapkannya tetapi maknanya benar dan tidak ada kemungkinan makna yang lain. Tidak ada kemungkinan dimaknakan yang lain yang mungkin bertentangan dengan makna yang benar. Dia maknanya satu dan yang satu ini benar, tidak ada penawilan-penawilan maka ini termasuk istilah yang benar. Itulah tiga kriteria istilah yang benar. Kita contohkan untuk lebih jelas. Bil mithal yattadihul maqal kata orang Arab dengan memberikan contoh maka jelaslah apa yang disampaikan contoh yang berhubungan dengan istilah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah contohnya istilah iman iman kan istilah iya karena dia bahasa Arab sebelum Al-Quran datang orang-orang sudah mengatakan kata-kata iman orang Arab sudah mengungkapkan kata-kata iman ini iman kita yakini dia adalah istilah yang benar karena dia sudah ada dalam Al-Quran dan bahkan sudah ada dalam sunnah. Banyak ayat-ayat mencerita tentang iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah dan seterusnya. Jadi iman istilah yang benar dan eh, karena dia ada dalam Al-Quran. Begitu juga Islam. Islam istilah agama dan berhubungan dengan akidah juga dan dia adalah istilah yang benar karena ada dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam dan juga ada kata-kata Islam dengan uh, standar yang lain seperti Allah menyatakan Islam yang nilainya lebih rendah dari nilai yang pertama. Qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Aslamna ini asal kata dari Islam. Jadi kata-kata Islam juga ada dalam Al-Qur'an dan ini istilah yang benar. Kemudian juga al-ihsan. Al-ihsan istilah yang berhubungan juga dengan agama dan juga masuk dalam istilah akidah, masuk juga dalam ruang akidah dan dia istilah yang benar kenapa? Karena dia ada dalam Al-Qur'an kata-kata ihsan itu digusung oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Wal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Wa akhbirni anil ihsan, kata mereka Jibril, kabari saya apa itu ihsan, maka Nabi menjelaskan tentang akidah. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ini akidah. Jadi ihsan istilah apa? istilah sahihah. Kenapa? Ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga istilah zulm dalam bahasa Arabnya, zalim dalam bahasa kitanya, kezaliman. Istilah zulm atau zalim atau kezaliman itu juga istilah yang benar. Kenapa? Ada dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran dan diucapkan pula oleh generasi salaf. zulm Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berhubungan dengan akidah menceritakan tentang penyampaian ucapan nasihat yang disampaikan oleh Luqman al-Abdus Saleh kepada anaknya yang ingin yang ia ingin menjadi anak yang saleh maka dia menanamkan akidah pertama sekali ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim inna syirka la zulmun azim. Jadi zulm itu istilah Al-Qur'an yang dibawa oleh Al-Qur'an walaupun itu ucapan Luqman dan juga Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat yang lain yang zalim artinya adalah kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallah. Al-Maidah 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina wa ma min ansar dan tidaklah orang-orang yang zalim. Zalim di sini maksudnya musyrik. Dan tidaklah orang-orang yang musyrikin akan mendapatkan pertolongan nanti. Wa ma min ansar. Tidak seorang penolong pun yang dimiliki oleh orang-orang yang berbuat syirik. Jadi zulm istilah agama. Kita langkaukan saja kemudian eh, contoh istilah yang tidak ada dalam Al-Quran tetapi diucapkan oleh generasi salaf. Contohnya seperti kalimat tauhid. Ada tauhid dalam Al-Quran? Dalam sunnah tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada kata-kata tauhid, walaupun penafsirannya ada. Seperti Ibn Abbas dan sahabat-sahabat yang lain menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini seringkali kita dengar Al-Zariyat 56 wa ma khalaqtul jinna dan tidaklah kami aku mencipta jin bangsa jin wal insa dan juga bangsa manusia Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni agar mereka mengibadatiku kata Allah Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain dan juga dari generasi tabi'in dari ahli tabi'in dari ahli tafsir menafsirkan liya'budun itu dengan apa? Ada yang tahu? Hah? Liwahiduni. Liwahiduni agar mereka mentauhidkan saya. Jadi kata-kata tauhid sudah ada di ucapan siapa? Ibnu Abbas. Diucapkan oleh Ibnu Abbas tauhid dan dia memanakan ibadah yang merupakan tugas manusia yaitu mentauhidkan Allah, mengibadati Allah semata-mata. Jadi ibadah yang yang merupakan tugas manusia adalah ibadah yang diarahkan kepada Allah, yang diberikan kepada Allah semata-mata. taala. Jadi kalimat tauhid diucapkan oleh generasi sana. Kemudian juga seperti lafaz akidah. Akidah ini sendiri tidak ada dalam quran Coba bolak-balik lembaran Al-Qur'an tidak akan ada kata-kata akidah atau yang berhubungan yang ada hubungannya dengan kata-kata akoda. Mungkin hanya mungkin ada kata-kata yang berhubungan itu tapi maknanya bukan akidah, tetapi buhulan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan tukang sihir, tukang sihir min nafasati fil uqadi. Al-uqadi, al-uqadu asal katanya akidah. Ain, qaf dan dal ini akan kita sebutkan nanti dalam penjelasan tentang makna akidah. Jadi itu memang ada uqad tetapi bukan maksudnya akidah yang ada dalam ilmu akidah. Bukan akidah yang ada dalam ilmu akidah. Ini kemudian kita langkahkan saja e, contoh-contoh lain cukup banyak tetapi itu diantara contoh istilah dalam permasalahan akidah yang tidak ada dalam al tetapi diucapkan oleh siapa? Oleh generasi salaf. Dan saya menambahkan tentang akidah ini yang pertama kali melafazkan kata-kata akidah dari generasi salaf yaitu salah seorang ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Dengan jelas dia mengatakan i'tiqad atau akidah. Dia mengatakan seperti itu mengungkapkan dan menamakan kitabnya juga dengan akidah. Jadi para ulama sudah sudah mulai memasyarakatkan kata-kata akidah dan istilah ini istilah generasi salaf. Kemudian yang ketiga dari kriteria tadi yaitu yang tidak dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam ucapan-ucapan generasi salaf tetapi dia maknanya benar dan mungkin juga kita ungkapkan sebagai istri dalam akidah karena maknanya benar dan tidak ada kemungkinan makna yang lain yang akan dibawakan ke kata tersebut. Contohnya adalah lafaz zat. Lafaz apa? Ini saya katakan zat karena bahasa Arab. Az-zatu, pakai zal saudari dari dal. Saudari dari dal. Zat azal azal Adzatu. Ini zat dalam bahasa kitanya dan ini ada dalam ungkapan akidah tidak ada dalam Al-Quran. Coba dibolak-balik Al-Quran seluruhnya dan juga eh, hadis Nabi SAW tidak akan ada kata-kata zat ini yang dimaksudkan kepada permasalahan akidah dan ini adalah kata-kata yang muncul kemudian namun dia dimasukkan kepada istilah yang benar karena maknanya benar dan tidak ada kemungkinan makna yang lain yang masuk ke dalam makna tersebut. Zat. Kemudian yang kedua contoh kata-kata istilah wujud. Wujud. Wujud bahasa kita kan? Wujud. Kata-kata wujud, istilah wujud ini yang juga masuk dalam nanti ungkapan-ungkapan akidah tetapi dia tidak dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang wujud Allah, istilah sifat Allah wujud itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada dalam hadis, tetapi dia diungkapkan istilah dalam akidah maknanya benar karena tidak ada kemungkinan makna yang negatif dan tidak akan masuk kepadanya makna yang lain. Satu-satu maknanya dan itu benar, wujudun atau al-wujud. Ini diantara contoh, kemudian juga ada yang menambahkan seperti al-azali, azali ini istilah akidah azali yaitu sesuatu yang tidak ada permulaannya. Dan ini bisa diungkapkan untuk Allah walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada dalam sunnah tetapi maknanya benar. Maknanya benar dan tidak akan ada makna negatif yang masuk kepada kata-kata azali. Ini pembahasan yang pertama yaitu mustalahat sahihah. Al-fasidah. Siapa yang bisa mendefinisikan mustalahat fasidah saya kasih hadiah bagus mustalahat fasidah keluar dari yang pertama keluar semuanya dari tiga kriteria yang pertama tadi saya janjikan hadiah ya maaf saya kasih uang tidak apa-apa ya saya berjanji untuk jadi hadiah walaupun sedikit menurut Pak Budi silakan mustalahat fasidah adalah kebalikan dari yang pertama yang tidak dalam dalam Al-Qur'an tidak pernah diucapkan oleh ganti salaf dan tidak ada eh, yang ketiga yaitu maknanya ada benar dan ada salah. Dia maknanya ada benarnya tapi ada kemungkinan salah. Maka ini tidak istilah kaidah. Bukan istilah yang benar. Kalau ada kata-kata yang memang tidak ada tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam sunnah dan tidak ada dalam ucapan generasi salaf dan juga dia baru dan ada makna benarnya tetapi banyak makna-makna yang jelek masuk ke sana sehingga ini bukan istilah yang benar bukan istilah yang benar jadi itu definisi dan kita untuk lebih jelasnya kita contohkan contohkan e, istilah fasidah dicontohkan oleh ulama seperti lafaz yang diangkat oleh ahlul kalam orang-orang yang nanti akan menentang apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan istilah yang baru dan maknanya salah seperti eh, kata-kata uh, uh, ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan filsafat mentik saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa Arabnya seperti al-hayyiz al-hayyiz sini bisa ada mana pergi tidak apa-apa. Uh, saya mau ingin menulisnya agar bisa ditulis. Al Hayyiz alif lam ha ya dan zai. Saudari dari ro. Zai saya katakan saudari ro karena beda cuma titik. Ya. Saudari kalau dalam masalah ukhtur ro. Ya. Kalau tadi dal eh, zal, ukhtud dal karena rumahnya sama bedanya cuma titik. Ya. Zai zai al-hayyizu yang maksudnya adalah dia punya ruang. Orang yang menolak sifat-sifat Allah dia akan membawa istilah ini. Kalau sekiranya kita tetapkan Allah itu istiwa di atas arah ini contoh. Kalau nanti kita tetapkan Allah itu istiwa di atas arasnya maka dia punya hayyiz, dia punya ruang. Jadi istilah ruang di sini, hayyiz di sini adalah istilah yang tidak dalam Al-Qur'an dan juga tidak dalam sunnah dan tidak pernah diucapkan oleh generasi salaf walaupun memang terkadang dia maknanya benar tetapi di sini maknanya menolak apa yang ditetapkan oleh Allah kalau mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah istiwa di atas aras berarti dia punya ruang mana mungkin Allah punya ruang berarti dia membawa istilah yang hayis ini untuk menolak apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini contoh kemudian ada lagi yang yang membawa istilah yang baru seperti al-jihah arah kalau kita yakini Allah itu berada di atas, berarti dia punya arah dan Allah tidak mungkin punya arah. Bagaimana pula Allah punya arah sedangkan arah ini ciptaan dia. Barat, utara, timur, timur, barat, utara, selatan itu arah yang dicipta oleh Allah. Bagaimana kita mengatakan dia di atas? Maka dia mereka membawa istilah arah ini, jiha ini untuk menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dengan nyata dan tegas dalam Al-Qur'an. Jadi kata-kata jihad ini merupakan istilah yang baru yang maknanya digusung untuk menolak apa yang dibawa oleh Allah dengan makna yang fasid, makna yang buruk. Karena makna jihad yang buruk ini eh, itu dengan pemahaman kita, dengan kemampuan kita manusia di distandarkan, bukan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh, dua contoh yang saya sebutkan dan banyak lagi contoh-contoh dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab eh, sekitar 9 jilid, mungkin lebih dari 9 jilid. Namanya Dar eh bukan. Eh, Bayan Talbisil Jahmiyah. Bayan Talbis Jahmiyah, penjelasan tentang eh, keraguan-keraguan yang disebarkan oleh orang-orang Jahmiyah. Di situ dia mengambil semua istilah-istilah yang rusak ini, kemudian dia bantah dengan e, sempurna sehingga tidak ada celah untuk masuk sehingga habis semua subat-subat yang dibawa oleh mereka. Ini saya cuma dalam mencontohkan istilah yang fasidah. Habis karena waktu juga habis oleh kita untuk mukaddimah ini saja. Nah, kita saya berharap tadi kita selesaikan jam 9. Jam 9 untuk eh, ada mungkin ada kajian di tempat yang lain tetapi eh, karena ada ba, B, C, D, E. <laughs> Tinggal berapa jam? Satu jam. E, kalau jam e, sepuluh memang jadwal yang biasa. Kita e, kita jadwalkan satu jam dan satu jam kedepannya tanya jawab. Kalau banyak dan mungkin setengah jam kedepannya untuk tanya jawab bila mana memang pertanyaan tidak banyak. B. Pengertian istilah-istilah yang masuk dalam akidah. B pengertian kita masuk kepada permasalahan itu. Yang pertama yaitu lafaz akidah itu sendiri. Kita katakan ini istilah yang, lafaz yang istilah yang benar karena diucapkan oleh generasi salaf. Akidah. Dan pengertian akidah diambil dari kata-kata akoda kata yang berawal yang tersusun dari tiga huruf yaitu uh, eh, akoda Akodah, ain, qaf dan dal maknanya banyak. Akodah itu kata yang asal katanya ain, qaf dan dal itu maknanya banyak. Di antaranya adalah ar-rabtu. Ar-rabtu dalam bahasa Arabnya alif, lam, ra, ba dan ta. Ukhtudh Ta rumahnya sama dengan Ta cuma bedanya titik. Yang tidak ada titik yang kita masuk sekarang ini. Ar-rab ba ar-rabtu artinya adalah e, ikatan. Ikatan. Kemudian juga bisa berarti al-ibramu, tidak perlu ditulis, yang artinya adalah menguatkan. Menguatkan. Kemudian juga bisa berarti uh, asyaddu. Asyaddu biquwah Asyaddu artinya mengikat, membuhul dengan kuat. Itu kata-kata apa? Akidah. Ini secara apa? Bahasa dan banyak dalam Al-Qur'an yang membawa makna-makna tersebut seperti contoh dalam surah Al-Maidah ayat 89 la yu'akhidhukumullahu الله fi في أيمانكم ولكن يؤاخذكم bima أقدتم ini kata-kata akidah aqadtumul aiman kita tidak lupa panjang lebar dengan masalah eh, istilah bahasa ini. Kemudian kita masuk kepada e, makna akidah secara istilah. Makna akidah menurut istilah e, istilah dalam ungkapan agama apapun juga ungkapan manusia kata-kata akidah itu maksudnya adalah ketetapan yang ada di dalam hati yang tidak dirasuki oleh sedikit pun keraguan. Mantap. Itu istilah akidah dalam bahasa manusia. Dalam bahasa manusia. Kemudian kita langsung masuk kepada makna akidah dalam istilah agama. Karena dia istilah yang diungkapkan oleh generasi salaf, maka apa yang mereka maksud? Akidah kita tambahkan akidah Islam akidah Islam atau akidah Islamiyah artinya adalah kepercayaan yang kokoh, keyakinan yang teguh kepada Allah dan kepada seluruh rukun iman. Mempercayai dan meyakini apa yang merupakan berita Allah baik yang ditangkap oleh logika, akal ataupun yang tidak bisa ditangkap oleh logika. Yang tidak bisa dicerna oleh logika ini akidah yang berhubungan dengan apa yang ada di bumi ini, di alam semesta ini dari makhluk-makhluk Allah atau yang akan terjadi di alam yang lain seperti di alam barzakh, di alam akhirat. Ini semua permasalahan akidah dan kita dituntut untuk meyakininya dengan keyakinan yang kuat. Itulah makna istilah akidah dalam agama kita. Jadi berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan iman, berhubungan dengan kenabian. Artinya apa? Dalam rukun iman yang enam yang telah kita paparkan secara ringkas dalam daurah yang pertama itu semuanya permasalahan akidah dan ketika itu saya katakan pembahasan akidah dalam agama Islam pembahasannya pasti akan mengerucut kepada rukun iman yang enam itu. Tidak akan keluar. Pembahasannya nanti intinya adalah rukun iman yang enam. Karena dalam masalah akidah akan berbicara tentang perkara yang gaib, tentang jin, tentang malaikat, tentang malam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang nabi-nabi yang tidak pernah seorang pun kita lihat dan menemuinya. Tentang kitab-kitab yang mungkin sekarang ini yang kita yang kita lihat adalah Al-Quran saja Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang diturunkan itu belum pernah kita melihatnya. Berarti semuanya gaib. Semuanya gaib bagi kita. Maka kita wajib mengimani adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, adanya kitab Zabur dengan nama-namanya dan kepada siapa diberikan kitab tersebut. Kepada siapa diberikan kitab tersebut. Ini kaum muslimin kaum muslimat makna akidah. Jadi akidah adalah pembahasan yang berhubungan dengan keyakinan dan tidak ada ruang bagi maksud saya sebagai standar ya bagi akal di sana. Akal hanya sebatas alat untuk memahami saja dan dia bukan standar. Kalau sudah keluar dari jalur ini maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan akidah nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya pada pembahasan yang uh, akan datang seperti pembahasan D penyimpangan-penyimpangan akidah. Penyimpangan-penyimpangan akidah itu semua karena akal sudah disejajarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah karena pembahasan C-nya apa? Sumber ilmu akidah, sumber akidah seorang mukmin uh, ada di situ nanti akan kita jabarkan walaupun mungkin waktu uh, sangat Eh, tidak memungkinkan untuk kita berpanjang-panjang menjelaskannya tapi itulah istilah akidah. Kemudian kita lanjut iman. Ini juga istilah iman, istilah apa? Istilah yang benar. Istilah iman, istilah yang benar dan ada dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam sunnah. Kemudian iman ini asal maknanya dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata amana. A-nya alifnya panjang amana yu'minu imanan artinya adalah masyhurnya seperti yang eh, dalam pembahasan iman yang telah berlalu masyhurnya dia diartikan dengan tasdiq tasdiq ta sad dal ya qaf tasdiq yang artinya membenarkan tetapi para ulama al-muhaqqiqin semacam Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya memberikan makna yang lebih dalam dari hanya sebatas mempercayai yaitu adalah at-tasdiqu ma'al iqrar membenarkan yang mengiringkan dan membawa yang mengiringkan sifat mengakui mengakui ikrar pengakuan ikrar pengakuan bukan hanya sekedar percaya tetapi benar-benar didorong oleh pengakuan yang total terhadap permasalahan iman tersebut. Ini makna iman secara bahasa. Adapun secara istilah ada iman dijelaskan oleh ulama adalah uh, al-i'tiqadu bil fil qalbi atau al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil jawarih. Jadi iman itu secara syariat kita istilah agama ketika datang ya, kata-kata iman dalam permasalahan akidah maka maknanya tidak akan kurang dari tiga. Kalau kurang keliru. Dia dia mencakup mencakup tiga unsur eh, satu unsur yang tersusun dari tiga unsur. Ini bahaya ini. Bahaya kan? Three in one? Three in one. Ya, trinitas ya. Nah, bukan itu. Tetapi uh, iman dalam konsep ahlu sunnah wal jamaah adalah gabungan dari tiga perkara yang tidak mungkin terpisah. Dia adalah i'tiqad bil qalbi, meyakini dengan hati dan ini makna asal dari iman. Ini modalnya meyakini dengan hati kemudian wal qawlu bil lisan dan mengikrarkan dengan lisan mengikrarkan keimanan tersebut dengan lisan kemudian membuktikan dengan amalan anggota badan jadi iman tidak akan terpisah dari tiga unsur ini ini dalam istilah siapa Ahlus sunnah wal jamaah ketika ada penyimpangan dalam mendefinisikan iman ini maka menyimpanglah seorang muslim dari pemahaman yang benar dan tiga unsur ini para ulama bukan berbicara kosong tanpa ada bukti, tanpa ada hujah, tanpa ada dalil dan tanpa ada penjelasan. Ini diambil dan disimpulkan dari dalil-dalil syariat. Bahwasanya iman itu gabungan dari tiga tadi. Gabungan dari keyakinan, ikrar dengan lisan, dan pembuktian dengan amalan anggota badan dan ini konsep ahlu sunnah wal jamaah ada tambahannya. Mereka mengatakan iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus dan ini dijelaskan eh, oleh Imam Al-Bukhari. Dan saya sudah mencanangkan untuk melaksanakan daurah di Masjid Rawatul Jannah eh, yang juga berkala tentang pembahasan hadis-hadis akidah. Nanti saya akan mulai dengan menjelaskan Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis iman dalam Sahih Bukhari. Dan ini akan saya lakukan berkala tentang pemaparan hadis-hadis akidah dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, Ahadisul Aqidah atau hadis-hadis yang berhubungan dengan akidah yang kita akan mulai dengan Kitabul Iman yang juga telah kita selesaikan di masjid ini pengajiannya dalam kitab Sahih Bukhari. Eh, Imam Bukhari dalam Kitabul Iman ini benar-benar berupaya maksimal untuk mengenyampingkan dan mengikis semua subuhat yang berhubungan dengan makna iman yang tadi kita sampaikan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, pembuktian dengan amal, amal anggota badan dan tadi saya tambahkan dan ditambahkan oleh para ulama yazidu wa yanqus dan iman itu di tubuh seorang muslim dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang bertambah dan berkurangnya dilihat dari unsur yang pertama apa keyakinan dari keyakinan bisa bertambah dan berkurang dari ucapan dia bisa bertambah dan berkurang dari amalan dia bisa bertambah dan berkurang jadi ini makna iman dan dia adalah istilah yang benar yang ketiga apa dikasih hadiah Istilah yang ketiga apa? Tauhid. Tauhid. Dan ini istilah yang sangat-sangat masuk dalam masalah akidah, tauhid. Dan bahkan orang seringkali menyerang kata-kata tauhid ini. Oh, banyak orang dan banyak tokoh-tokoh agama yang menyerang kata-kata tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Seakan-akan dalam Islam ini hanya tauhid, tauhid. Saya mendengar ini bukan hanya dari orang-orang awam, bahkan dari pelajar-pelajar ilmu agama dia menganggap bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang yang biasa-biasa saja. Padahal dia adalah istilah yang sudah diperhatikan oleh para ulama. Tadi kita katakan Ibnu Abbas dan para sahabat dan para tabi'in menafsirkan kata-kata liya'budun dengan tauhid. Karena memang inti dari tujuan manusia di bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam segi bahasa berasal dari kata-kata wahada. Wahada kita memang butuh eh, sarana untuk saya bisa menulis dan ditampilkan di layar. Ya. Wahada. Hingga saya tidak mengatakan lagi wow, ha dan dal. Ya tidak apa-apa. Wow, ha bertasdid dan dal. Itu asal katanya wahada. Wow, ha bertasdid dan dal wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Menjadikan satu artinya mengesakan. Ini tauhid. Yang juga bisa diartikan dengan ifrad. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid di segi bahasa. Tauhid di segi istilah dia persis dengan iman. Tauhid dengan di segi istilah agama, istilah akidah dia persis dengan iman, dia gabungan dari tiga unsur dan tidak mungkin dipisah. Apa? Tauhid rububiyah tauhid asma dan sifat dan tauhid uluhiyah. Dan ini juga bukan istilah yang dirumuskan oleh para ulama tanpa ada alasan-alasan tertentu. Mereka mengambil tiga unsur ini dari Al-Qur'an, istiqra, membaca dengan seksama, menelaah dan memahami Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan juga hadis-hadis Nabi maka mereka menemukan secara e, nyata Allah menginginkan tiga unsur ini. Jadi pembagian tauhid kepada tiga bagian ini bukanlah pembagian bid'ah, tetapi dia berdalil dengan Al-Quran. Bahkan dalam surat Maryam ayat saya lupa ayatnya 50 atau 60. E, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Ada yang ingat? Ya, ayat berapa? Maryam 65. 6 Maryam 65, maaf. Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya ini ayat pendek tetapi telah mengumpulkan ketiga jenis tauhid yang tadi kita sebutkan. Yang dipahami oleh para ulama. Telah mengumpulkan tiga ayatnya satu ayat dan pendek. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Maryam ayat berapa? 65 65 Allah Subhanahu wa taala firman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Rabb pencipta, pemelihara, penjaga, pengatur as-samawati wal ardi langit yang berlapis-lapis dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya wa ma bainahuma kemudian Allah berfirman fa'budhu apa artinya fa'budhu maka ibadahilah siapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma itu. Sudah ada berapa tauhid di sini? Dua, Rabb rububiyah karena dia yang mencipta, kemudian karena dia yang mencipta maka ibadati, perintah untuk mengibadati Allah maka ini tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadati dan sabarlah kamu dalam mengibadatinya. Hal ta'lamu? Apakah kamu tahu lahu dia memiliki samiyya tandingan keserupaan jawabannya apa tidak berarti ini tauhid asma dan sifat bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya ini tauhid asma dan sifat Allah jadi sudah ada dalam satu ayat ini terkandung tiga jenis tauhid yang tadi kita bagi kita sampaikan ini makna tauhid penjelasan secara detail tentu akan ada pembahasan lanjutan nanti. Kemudian istilah yang keempat, usul ad-din. Ini istilah agama dan bahkan kuliah fakultas yang berhubungan dengan akidah namanya usul usuluddin. Kuliah dakwah dan usuluddin. Ini kata-kata usul usuluddin ini istilah agama dan termasuk istilah yang dipakai oleh para ulama. Usul Usuluddin ini adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah usul dan yang kedua apa? Ad-din. Usul adalah dasar, ad-din agama. Pondasi-pondasi dasar eh, dasar-dasar agama. Dari kata-kata usul ini saja kita sudah bisa mendapatkan makna dari yang berhubungan dengan akidah dari kata-kata usuluddin yaitu yang berhubungan dengan pokok-pokok agama yaitu masalah akidah. Karena akidah eh, agama ini terbagi kalau dalam segi eh, keyakinan dan amalannya terbagi dua, akidah dan syariah. Akidah dan syariat. Akidah yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan sedangkan syariat yang berhubungan dengan amalan. Yang berhubungan dengan amalan. Jadi usuluddin konotasinya yang eh, yang diungkapkan oleh para ulama dan sudah ada kata-kata usul ini dari para ulama usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dikarang oleh para ulama kata-kata usul artinya dasar-dasar pokok-pokok pondasi-pondasi ini menggambarkan kepada kita bahwasanya agama ini punya pondasi punya pokok punya dasar sebelum dia dibangun di atasnya bangunan Islam yaitu syariat maka yang sekarang ini yang kalau kita lihat mana yang lebih penting. Tentu yang kalau kita utamakan tentu yang lebih penting akidah. Karena dia adalah usul din, dia adalah pondasinya yang dialah yang akan memberikan pengaruh terhadap bangunan di atasnya yaitu syariat. Ini makna usuluddin. Kemudian makna as-sunnah as-sunnah uh, asalnya dari kata-kata sanna ya sunnu sunnatan as eh, sunnah dalam segi bahasa artinya adalah jalan tariqah jalan atau tariqah tariq atau tariqah jalan metode uh, manhaj ini juga diartikan sunnah secara bahasa tetapi sunnah dalam istilah akidah kita akan berhubung dengan akidah bukan dengan ulama hadis, bukan juga dengan ulama fikih, tapi sunnah dalam pandangan ulama akidah. As sunnah dalam istilah apa adalah e, tariqah dan sirah. Tarik jalan dan sirah. Itu juga jalan dan Rasulullah SAW berfirman la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ini berarti sanan atau sunnah arti asalnya adalah jalan atau tariqah. E, kemudian secara syariat sunnah adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari usul ad-din dari dasar-dasar agama permasalahan akidah dan ini yang, yang diinginkan oleh para ulama yang menamakan sebagian kitabnya dengan as-sunnah seperti Imam Ahmad Imam Ahmad punya kitab judulnya apa? As-Sunnah. Yang dimaksud dengan as-sunnah ini bukan amalan-amalan sunat, bukan sholat sunat, bukan puasa sunat, bukan sedekah sunnah, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ahmad dengan judul bukunya ini as-sunnah adalah permasalahan akidah. Apa yang diyakini? Apa yang diyakini? Kemudian juga anaknya Abdullah. Anak siapa? Imam Ahmad menulis sebuah buku yang judulnya sama dengan judul buku bapaknya. Bapaknya tidak marah. Bapaknya tidak marah. Kamu niru saya ya? Tidak marah bapaknya diberi judul juga As-Sunnah. Yang maksudnya juga masalah akidah. Kemudian Ibnu Abi Asim juga punya buku namanya As-Sunnah yang ditakrit hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kitabnya As-Sunnah Ibnu Abi Asim dan juga isinya akidah dan dia permasalahan akidah yang disampaikan dipaparkan dengan sanad dengan sanad dia membawakan sanad dari gurunya dari gurunya dari gurunya kemudian menyampaikan dari para ulama salaf bahwasanya tentang masalah akidah begini begini begini tentang nama Allah tentang sifat-sifat Allah tentang yang lainnya dari uh, permasalahan akidah itulah uh, istilah sunnah dalam pandangan ulama akidah Tadi saya sudah bayangkan bahwa sunnah itu di, di, menurut eh, istilah dari bidang ilmu yang lain berbeda. Berarti sunnah kalau diistilahkan disampaikan oleh ulama atau dalam masalah ilmu akidah maka maksudnya tadi. Kemudian istilah yang lain ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah jelas ahlu artinya yang memiliki yang memiliki. As-sunnah itu sunnah yang bermakna tadi wa dan al-jamaah, jamaah artinya berkumpul. Jamaah salat, jamaah-jamaah artinya kumpulan dari sekelompok orang itu namanya jamaah. Dan terkadang jamaah ini jamaah ini tidak selalu maknanya dalam bahasa dalam bahasa akidah kumpulan dari beberapa orang. Cukup satu orang sudah diistilahkan dengan jamaah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala pernah menyampaikan kepada kita sebuah statement agar jangan kita memprioritaskan kumpulan orang banyak itulah yang benar tidak yang jamaah itu adalah ketika kita tegak di atas kebenaran walaupun kita sendiri makanya beliau mengatakan al jamaatu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak jamaah yang maksud dalam istilah ulama salaf itu adalah ketika engkau tegak di atas kebenaran walaupun engkau sendiri dalam kebenaran tersebut. Ini juga diistilahkan dengan jamaah. Makanya Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam diungkapkan oleh Allah sebagai ummah. Umat itu apa? Kumpulan dari orang banyak. Namun Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Bayangkan dia sendiri dan dia yang mengatakan kepada istrinya Sarah yang terkenal kecantikannya, katakan bila mana penguasa Mesir ini menanyakan kamu bahwa, e, eh, tentang kamu siapa kamu maka jawab bahwasanya kamu adalah saudariku. Saudariku. Kenapa kata para ulama Nabiullah Ibrahim tidaklah berdusta dalam ungkapan saudari di sini karena yang dimaksud oleh Ibrahim itu saudari seiman. Si menandakan bahwasanya di Mesir, di bumi Allah di saat di situ yang beriman hanya mereka berdua. Bayangkan itu umat. Itulah umat. Maka yang selalu harus kita prioritaskan, kita sampaikan kepada kaum muslimin untuk mencari kebenaran dari manapun datangnya. Bukan mencari orang. Makanya para ulama yang berpegang kepada kitabullah wa sunnah dan sunnah Rasulullah SAW selalu mewasiatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita kaum muslimin untuk mengenali orang dengan kebenaran, bukan mengenal kebenaran dengan orang. Mengenali orang dengan kebenaran, bukan mengenali oh, kebenaran dengan orang. Oh, kalau dari si fulan berarti benar. Oh, kalau dari si, si anu itu pasti benar. Bukan, tetapi kebenaran itulah yang memperkenalkan kita kepada orang. Subhanallah, si fulan itu luar biasa berpegang kepada sunnah Nabi SAW kita tidak pernah bertemu dengan ulama-ulama sekaliber Imam Syafi'i. Bukankah kita mengenalnya? Kita kenal dan kita selalu tenang ketika mengungkapkan mengurang mengulangi kembali ucapan-ucapan beliau. Beliau pernah mengatakan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Ia mengatakan lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hujah kepada makhluknya selain dari surat ini maka sudah cukup. Kita tenang membacanya. Ucapan Imam Syafi'i yang ratusan tahun yang lalu ia ucapkan dan bahkan ribuan. Imam Syafi'i hidup di abad ketiga. Sekarang kita sudah abad ke-15 kita hidup. Bayangkan lebih seribu tahun. Imam Syafi'i telah pergi, tetapi kita masih tenang. Karena kita mengenali kebenaran bukan karena Imam Syafi'inya sebagai keturunan Nabi. Bukan, tapi karena kebenaran yang ia bawa. Maka al-jamaah adalah hakikatnya, walaupun maknanya adalah kumpulan dari beberapa orang, tetapi makna yang sebenarnya dari al-jamaah adalah ketika kita tegak di atas kebenaran. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berpegang kepada sunnah yang maknanya tadi, atau secara keseluruhan apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian berpegang kepada kebenaran tersebut. Ini makna ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ahlul hadis. Ini juga mungkin jarang kita dengar tetapi sering diungkapkan oleh orang tentang istilah ahlul hadis dan juga sudah ada diungkapkan oleh Al-Imam As-Sabuni yang hidup di abad kelima Hijriah dan bahkan mengungkapkan akidat ah, uh, eh, akidat ahli sunnah al ashabul hadis. Dia menjelaskan tentang istilah ashabul hadis, ashabul hadis, ashab pemilik orang-orang yang bersahabat dengan hadis dan ini membawa kita sebuah cara yang paling benar dalam beragama yaitu mencari hadis karena sumber agama itu hadis makanya Nabi SAW mengatakan fa'alaikum ha, bisunnati hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah. Kalau kita diperintah oleh Nabi untuk berpegang kepada sunnahnya, sementara kita tidak mau mempelajari hadis, Sementara kita tidak mau mendengarkan hadis, sementara kita tidak mau mendengar ketika kita dihadapkan di hadapan kita hadis Nabi SAW, bagaimana kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW? Ashabul hadis maksudnya bukan orang tertentu, tetapi siapapun juga yang menjadikan hadis Nabi sebagai pokok dalam beragama. Karena memang agama ini hadis Nabi. Ilmu ini hadis Nabi. Al ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Kata Imam Syafi'i ilmu ini, ilmu agama ini adalah firman Allah dan hasab dan Nabi SAW. Kalau keluar dari dua sumber ini, nanti akan kita jelaskan pada poin berikutnya, maka tidaklah aman ilmu kita. Apalagi kalau kita sudah mengkultuskan seseorang, apalagi kalau kita sudah mengenal kebenaran itu, menganggap itu benar dengan menstandarkan orang, kelompok, organisasi, atau yang lainnya. Karena kebenaran itu datang dari Allah, bukan hak prioritas orang, hak perorangan, tetapi hak kelompok. Tetapi itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Allah dan Allah sinarkan kepada hati-hati sebagian kaum muslimin. Allah sinarkan, Allah pancarkan sinar kebenaran itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ahlul hadis. Eh, yang ke-8 as-salaf. Tadi sudah kita singgung sedikit dan saya mungkin juga tidak terlalu panjang lebar. As-salaf tadi kita jelaskan artinya yang terdahulu, yang telah mendahului kita, yang dimaksud di situ adalah para sahabat dan murid-murid para sahabat dan cucu murid para sahabat. Maksudnya murid dari murid-murid para sahabat. Dan ketiga generasi ini sudah dijamin kebenarannya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi itu yang dimaksud dengan salaf. Itulah yang dimaksud dengan salaf. Kita tidak mengatakan salaf itu Eh, kita tetapi mereka yang telah mendahului kita yaitu generasi yang dijamin kebaikannya oleh Nabi SAW. Sebaliknya al-khalaf. Dan salaf ini makna asalnya tadi kemudian bisa seseorang yang datang kemudian menisbatkan diri kepada mereka. Menisbatkan diri kepada mereka dengan upaya benar-benar mencontoh mereka dalam berakid, dalam berilmu dan dalam beramal. Baik itu dalam permasalahan akidah maupun dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akhlak, budi pekerti, etika dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan istilah salafi. Istilah salafi adalah orang-orang yang berupaya untuk mengikuti cara beragama salaf. Para sahabat, murid-murid para sahabat dan cucu murid para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Itulah yang yang dimaksud dengan salafi. Dan salafi ini bukan bendera. Salafi ini bukan komunitas. Salafi ini bukan kumpulan. Bukan kumpulan yang ada pemimpinnya, yang ada bayatnya. Salafi ini adalah upaya sebagian orang menamakan dirinya karena memang banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan keduniaan, banyak kelompok-kelompok yang mengataskan kelompok pengikut, pemimpin, bendera, maka untuk membedakan maka digunakan dengan istilah itu. Walaupun saya sendiri tidak menyukai ini, tidak menyukai untuk me, me, me, mengembar-gemborkan istilah ini dan me, memberikan kesan bahwa ini adalah kelompok tertentu. Untuk memberikan kesan bahwa saya ini kelompok tertentu, saya tidak setuju sekali. Karena ini adalah agama Islam. Agama Islam, agama yang telah diterapkan oleh generasi salaf oleh para sahabat Nabi dan dan murid-murid para sahabat Nabi dan cucu murid para sahabat Nabi saw. Kalau kita sekarang memfokuskan dengan kata-kata ini tanpa ada upaya kita untuk menerapkan apa yang ada di zaman mereka, maka ini tidak gunanya, hanya sebatas nama. Hanya sebatas nama. Maka yang harus kita tekankan adalah cara beragamanya mereka dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Ini salah. Kemudian lawannya adalah khalaf lawan dari salaf dan khalaf. Khalaf adalah zaman yang telah yang akan datang yaitu yang telah yang akan datang maksudnya yang berakhir, yang terakhir itu khalaf. Yang terakhir itu khalaf. Tetapi yang dimaksud di sini dalam istilah ulama akidah khalaf ini dan juga diungkapkan oleh orang-orang mutakallimin yang dimaksud adalah selain para sahabat dan murid-murid para sahabat dan cucu murid para sahabat. Dan ada makna yang buruk di sini yaitu beragama bukan seperti agama mereka. Ini juga diistilahkan dengan khalaf. Makanya muncul sebuah statement dan bahkan istilah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak mau beragama seperti beragamanya Abu Bakar. Mereka mengatakan tariqatus salafi bukan pakai ya ya. Tariqatus salaf berbaris bawah tariqatus salaf fa-nya berbaris bawah aslam dan mereka mengatakan setelahnya bukan sampai di situ. Watari khalafi. fanya pakai garis bawah a'lam wa ahkam. Ini cara beragama dan ini makna yang buruk. Cara beragama para sahabat Nabi itu cara beragama ingin selamat. Tidak, tidak menggunakan logika. Manut saja. Membeo saja dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini ungkapan tokoh-tokoh muslimin ini di zaman dahulu. Mereka memberikan statement seperti itu bahwasanya cara beragama para sahabat Nabi itu cara beragama orang yang ingin selamat saja, aslam. Kenapa? Apa yang dibawa oleh Nabi? Ikut saja. Tidak pernah meng, me, me, me, me, tidak pernah mengasah otak mereka. Bayangkan bagaimana mereka mencela para sahabat Nabi. Dan bah mereka mengatakan watori khalaf yang dimaksud adalah selain dari para sahabat dan murid-murid para sahabat dan cucu murid para sahabat a'lam. Apa artinya a'lam? Lebih luas wawasannya, lebih tinggi daya intelektualnya, wa ahkam dan lebih bijaksana. Kenapa? Karena mereka orang yang menggunakan pikiran mereka. Orang yang selalu cerdas karena selalu menganalisa. Ini kata-kata yang mencela generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Allah memuji Apakah ketika Allah mengatakan asabiqun al awaluna min al muhajirin ansar, Allah mengetahui mereka itu orang yang dungu sehingga memujinya? Mereka itu orang yang dungu yang beragama hanya membeo saja tanpa menggunakan logika dan intelektual mereka sehingga Allah memujinya berarti secara, secara tidak langsung mereka mengkritisi Allah ya Allah tidak tahu kamu sehingga kamu puji mereka mereka itu orang dungu mereka mau selamat saja tidak menggunakan pikiran mereka ini konsekuensi logis dari ungkapan tadi. Allah mengatakan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin ansar. Bukan hanya sampai di situ. Allah menjamin mereka surga. Berarti nilai surga murah sekali bisa didapatkan oleh orang dungu. Bisa didapatkan oleh orang bodoh yang tidak berpikir. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum Waradu'an an wa jannatin tajri tahtaha anhar Subhanallah. Ini ungkapan ini sampai sekarang dan ungkapan ini sudah lama masanya. Sudah lama sudah sudah diungkapkan oleh orang-orang dahulu. Ini makna khalaf. Jadi khalaf itu secara bahasa orang yang terakhir dan juga diistilahkan orang selain para sahabat Nabi dan murid-murid sahabat dan cucu murid murid sahabat, tetapi khalaf ini diistilahkan oleh ulama akidah untuk pemahaman yang seperti tadi. Untuk pemahaman yang menggunakan pemahaman selain dari pemahaman para sahabat dalam beragama, yang merasa lebih pintar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum muslimin, kaum muslimin istilah kalam Yang terakhir panjang sekali kita ya. Fiqhul akbar. Tersisa berapa? Hmm, saya terkejar waktu ya. Tidak apa-apa. Fiqhul akbar, fikih artinya fikih pemahaman, akbar yang terbesar ini juga muncul dalam istilah ulama seperti yang dinisbatkan karangan kepada Imam Abu Hanifah. Nisbatkan kepada Ibu Hanifah sebuah karangan karya tulis dengan judul Al-Fiqhul Akbar yang isinya adalah akidah. Permasalahan akidah. Imam Abu Hanifah adalah imam yang pertama dari imam yang empat. Yang berada di akhir-akhir abad pertama dan meninggal di awal-awal abad kedua meninggal di awal-awal abad kedua. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini sudah membawa istilah apa? Al-fiqhul akbar. Kalau fikih yang terbesar berarti ada fikih yang kecil. Maka di sini yang dimaksud oleh yang dijelaskan oleh ulama fikul akbar yang dimaksud oleh beliau di sini adalah permasalahan akidah. Kemudian di sana ada konsekuensinya adalah fikul asghar yaitu permasalahan syariat permasalahan saya. Ini penjabaran eh, yang saya usahakan seringkas-singkasnya walaupun juga panjang tentang istilah-istilah yang masuk dan mungkin di sana sini banyak lagi istilah-istilah yang lain dan mungkin nanti akan kita jelaskan dalam pemaparan-pemaparan berikutnya bila mana ada kesempatan dan mungkin kita teringat untuk menyampaikan makna dari istilah-istilah akidah yang lain. Tetapi yang masyhur yang mungkin sering sampai ke telinga kita adalah itu. Wallahu taala alam. Kemudian kita kapan istirahatnya? Mana panitia? Istirahat. Saya tidak perlu istirahat, tapi yang mendengar mungkin perlu istirahat. Hah? Kita lanjutkan. Sumber ilmu sumber akidah. Ini ilmunya mungkin kita ya, eh, kita hapus saja sumber akidah. Memang eh, akidah ini berdasarkan ilmu tentunya tetapi yang saya maksud adalah sumber berakidah. Sumber berakidah. Dan eh, orang muslim, seorang mukmin yang berakidah sumbernya apa itu sudah jelas tertulis Al-Quran dan Sunnah eh, sumber akidah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebagian para ulama menambahkan satu sumber lagi yaitu ijma ijma konsensus kesepakatan para ulama ini juga sebenarnya kesepakatan para ulama ini Tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya tidak menambahkan di sini saya tertu secara tertulis karena memang kesepakatan itu tidak akan mungkin mereka dasarkan di luar Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesepakatan itu juga bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk uh, kepada sumber yang pertama itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran pemaparan akidah sangat-sangat banyak dan bahkan kata para ulama dari awal sampai akhir Al-Qur'an itu akidah. Dari awal sampai akhir Al-Qur'an itu tauhid kata kata Ibnu Qayyim uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an min awalihi ila akhirih tauhid. Yang saya maksud tauhid ini adalah akidah. Karena dia memperbincangkan tentang keimanan kepada Allah, ya kan? Tentang keimanan kepada perkara yang gaib. Bahkan dalam surat yang pertama dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Dimulai dengan keimanan, akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, raja alam semesta Raja alam semesta. Ini akidah. Bagaimana kita memuji sesuatu yang tidak kita yakini ada? Bagaimana kita memuji sesuatu yang tidak kita yakini memiliki sifat yang mulia? Bagaimana kita meyakini, memuji sesuatu yang tidak kita yakini dia memiliki rububiyah yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga? Berarti dia bersumber pujian itu dari keyakinan. Kenapa kita memuji sesuatu yang tidak ada? Tidak akan mungkin. Tetapi karena kita yakin Allah itu ada, maka kita memujinya. Jadi ini bermula ayat pertama dalam Al-Quran bila mana pendapat yang paling kuat bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dengan ayat ini bukan dengan bismillah walaupun itu berbeda pendapat para ulama berarti dimulai dengan akidah dan berakhir dengan akidah apa akhirnya minal jinnati wan nas jinnah eh, ini adalah eh, eh, perlindungan isi perlindungan eh, isi permintaan dari manusia dari orang yang membacanya eh, kepada Allah agar Allah melindungi mereka dari dari setan dari golongan manusia dan jin. Kalau kita tidak meyakini adanya makhluk gaib yang diceritakan oleh Allah, bagaimana kita minta perlindungan? Kalau kita tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Rabbun Nas, Qul a'udzu Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini semuanya bersumber kepada akidah. Makanya istiada ini kalau kita kurang akidahnya tidak ada manfaatnya. Walau seribu kali kita membaca kul audo dalam momen-momen yang diajar oleh Nabi, kalau tidak didorong oleh akidah tentang kerububiyahan Allah, tentang keilahian Allah, maka tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Makanya itu semuanya akidah. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir akidah. Dia sumber akidah. Beliau eh, para ulama di sini menjelaskan banyak Al-Qur'an secara garis besar mengungkapkan kepada kita Al-Qur'an eh tentang masalah akidah. Mungkin saya tidak perlu panjang lebar penjelasan tentang pentingnya kita eh, bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah nanti akan ada eh, pembahasan terakhir eh keistimewaan akidah termasuk di situ tentang sumbernya tadi. Sunnah sunnah Al-Quran tentu adalah Eh, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril didengar oleh malaikat Jibril langsung dari Allah dengan suara dan huruf dengan suara dan huruf didengar oleh malaikat Jibril dari Allah langsung kemudian yang didengar oleh malaikat Jibril itu langsung disampaikan kepada Nabi dengan suara dan huruf dan itu pula yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya dan itu pula yang tertulis di mushaf dan itu pula yang dihafal oleh dada-dada penghafal-penghafal Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terjaga di dada kaum muslimin sebelum terjaga di lembaran-lembaran mushaf. Kalau ternyata sekarang ini tidak ada mushaf, Allah pasti akan menjaganya dan terbukti Al-Qur'an itu lebih terjaga di dada daripada tertulis dan lebih e, sempurna penjagaannya di dada daripada tertulis. Kenapa? Yang di dada penghafalan Al-Quran itu dengan talaki. Artinya yang mereka hafal itu mereka dengar dahulu. Mereka dengar. Dan yang didengar oleh orang yang mereka dengar darinya itu mendengar dari yang di atasnya. Mendengar dari yang di atasnya. Mendengar dari yang atasnya. Mendengar dari sahabat Nabi dan mendengar dari Rasulullah SAW dan mendengar dari Jibril dan mendengar langsung dari Allah. Bayangkan bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran sehingga walau satu harokat pun ada perubahan pasti akan diketahui oleh oleh para ulama karena mereka menjaganya dengan bacaan, menjaganya dengan apalan, menjaganya dengan amalan. Makanya para ulama mengabarkan tentang Al-Qur'an di masa sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bihim qamal Quran. Dengan para sahabat Al-Quran itu tegak. Belum ada mushaf, belum ada Al-Quran tertulis. Al-Quran sudah tegak dengan para sahabat. Tegak dengan bacaan mereka dalam solat, dalam keseharian mereka, di malam-malam hari mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hidup malam itu dengan ayat Allah. Bihim qamal Quran wabihi kamu dan dengan Al-Qur'an mereka hidup. Mereka dengan Al-Qur'an mereka hidup. Artinya apa? Mereka seakan-akan Al-Qur'an yang berjalan. Tingkah laku mereka, perbuatan mereka, akidah mereka, ucapan mereka, pergaulan mereka, berdagang mereka semuanya Al-Qur'an karena itu yang mereka contoh dari penafsir Al-Qur'an. Siapa? Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ada dua orang sahabat yang nukilkan oleh Imam uh, Muslim dalam kitab sahihnya yang menanyakan langsung tentang akhlak Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taalaan. Uh, eh, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti penjabaran dan penafsiran Al-Quran itu langsung dilakukan oleh Nabi dengan lisan dan amalan anggota badan. Jadi Al-Quran itu definisinya. Kemudian dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah. Yang pertama yang akan diangkat oleh Allah Al-Quran ini adalah amalannya. Bayangkan yang tersisa sekarang ini mungkin ada masih adalah memahami Al-Quran. Iya banyak orang yang memahami Al-Quran. Tetapi amalannya sudah mulai diangkat oleh Allah kemudian berkurang berkurang nanti akan berkurang pula orang yang memahami Al-Qur'an. Kemudian nanti akan berkurang pula orang yang mampu membaca Al-Qur'an. Kemudian nanti Al-Qur'an itu sendiri yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah menceritakan kepada kita akan datang suatu zaman la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu yang tidak ada tersisa dari Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya saja. Itu yang terbukti zaman sekarang ini. Al-Quran hanya sebatas tulisan. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa baca. Apalagi yang memahaminya. Yang mengenal artinya. Yang mentadaburnya. Yang mengamalkannya. Maka para ulama menafsirkan eh, ayat Allah Subhanahu wa taala aduan dari Nabi. Wa qala ar-rasulu Ya Rabbi inna qawmi takhadhu hadhal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya umatku telah mencampakkan Al-Qur'an ini, menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang dibuang, yang dihijrahi." Apa kata Allah maksudnya? Menghijrahi amalannya, menghijrahi pemahamannya, menghijrahi membacanya. Ini sehingga Bayangkan sekarang orang kaum muslimin lebih banyak melafalkan nyanyi-nyanyian daripada melafalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Benar apa tidak? Benar, ini kenyataan. Perhatian kaum muslimin anak-anak yang baru mulai bisa bicara sudah ditalkinkan nyanyi-nyanyian. Sebelum mereka mengenal nama Allah. Sebelum mengenal Allah Ar-Rahman. Inilah kondisi kaum muslimin. Jadi sumber akidah Al-Quran dan itu definisinya. Yang kedua as-sunnah. Sumbernya sunnah yaitu definisi sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Kata para ulama, ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn, au sifatin apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan maksudnya apa? Nabi bersabda. Nabi bersabda dalam bahasa Arabnya qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Perbuatan disandarkan kepada nabi perbuatan. Nabi berbuat begini. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Adalah nabi berbuat begini, berbuat begini, berbuat begini. Ini artinya apa? Sunnah yang menceritakan perbuatan nabi ini siapa? Pasti para sahabat. Pasti para sahabat yang menyaksikan atau yang, mendap yang mendapatkan berita dari orang yang langsung menyaksikan. Kemudian yang ketiga, yang juga termasuk sunnah Nabi adalah apa yang disetujui oleh Nabi. Maksudnya perbuatan itu bukan perbuatan Nabi tetapi perbuatan siapa? Perbuatan para sahabat. Nabi saw ketika ada perbuatan itu dilakukan di hadapannya, Nabi saw tenang-tenang saja. Nabi menyaksikan, Nabi melihat, Nabi mengetahui perbuatan tersebut tetapi Nabi tidak mencegah berarti itu disetujui oleh Nabi dan ini juga sunnah. Ini juga sunnah. Kalau sekiranya itu melanggar agama, maka Nabi tidak akan mungkin membiarkan pelanggaran terjadi di hadapannya. Ini definisi sunnah. Kemudian yang terakhir dari definisi sunnah adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari sifatnya. Nabi SAW rambutnya begini, pakaiannya begini, ini termasuk definisinya dalam istilah eh, ulama-ulama uh, hadis. Kita masukkan istilah ulama hadis ini karena sunnah yang ada sekarang ini berbeda dengan sunnah dalam istilah akidah. Sunnah yang sekarang ini berbeda. Sunnah dalam dalam masalah akidah tadi kita telah sampaikan dan sekarang adalah hadis yang dimaksud oleh ulama hadis. Itulah definisi sunnah dan itu sumber dari akidah dan sunnah Nabi sudah dikumpulkan oleh para ulama. Kita tinggal tahu beres saja. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah pejuang-pejuang muslim yang telah menghibahkan umur mereka untuk sunnah ini. Bukan saja harta mereka, umur mereka, diri mereka, jiwa mereka untuk sunnah. Itu kalau kita baca sejarah pengumpulan sunnah, mungkin kita bayangkan mereka itu bukan manusia, malaikat. Saking mereka benar-benar menjadikan umur mereka untuk mengumpulkan sunnah Nabi SAW. Sudah terkumpul, sudah dibukukan. Mau yang soheh semuanya, mau yang bergabung antara soheh dan, dan tidak, mau yang yang palsu-palsunya, mau perawi-perawinya, mau yang ada penyakit-penyakit dalamnya, mau yang ada penyakit-penyakit luarnya itu sudah dipaparkan oleh para ulama yang tadi saya katakan dan saya katakan lagi yang telah menghibahkan umur mereka untuk agama. Tidak penting mereka dengan dunia. Tidak guna mereka dengan dunia. Bahkan mereka saking lupa minum kencing darah. Maaf, saya katakan ini dinukilkan oleh para ulama, saking mereka nikmat untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan mengumpulkannya dan melakukan perjalanan berbulan-bulan bukan dengan pesawat berjalan kaki demi mendapatkan sunnah Nabi untuk dikumpulkan mereka terkadang kencing darah karena tidak ada lagi air di dalam ginjal mereka lupa minum kalau tidak ada orang yang seperti ini maka tidak akan kita temukan Sahih Bukhari sekarang ini. Kita tidak temukan Sahih Muslim. Kita tidak temukan As-Sunan Al-Arba'ah, Masani, ma'ajim yang sudah dikumpulkan oleh para ulama hadis. Banyak kita kita induk dalam kumpulan-kumpulan hadis Nabi. Itulah sunnah Nabi SAW. Dal, ed. Penyimpangan penyimpangan kita Ini banyak sekali enam ya. Ilhad, ta'til, tamsil, tahrif, takyif, ta'wil. Saya butuh istirahat sebentar.